<coughs> Baik, jemaah sekalian yang, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu berkumpul kembali di majelis yang mulia ini yang kita akan membahas tafsirul jalalain yang sekarang kita sampai pada pembahasan surah Kenapa? Surah An-Nisa ayat ayat ayat ayat 114 Ya, benar ya? An-Nisa 114 insyaallah. Nah. <clears throat> Sebelum kita uh, menjelaskan, kita baca beberapa ayat darinya. A'udzu billahi من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ۖ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا طيب Jamaah sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-114 ini dan seterusnya. La khaira fi kathirim min najwahum. Tidak ada kebaikan pada banyak dari najwahum, yakni eh, pembicaraan-pembicaraan kalian yang rahasia. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali dalam pembicaraan-pembicaraan rahasia mereka. Gitu ya. Ai annas ini manusia, ai ma yatanajawna fi wa yatahaddatsun, Itu apa yang mereka bicarakan di dalamnya dan eh, ya, secara rahasia ya. Jadi apa yang mereka bicarakan itu tidak ada nilai kebaikannya. Illa kecuali ya najwa pembicaraan-pembicaraan yang berupa yakni man amara sadaqatin yaitu pembicaraan orang yang merentah untuk sedekah au ma'rufin atau merentah untuk kebaikan yakni amala birrin ya amala birrin amal kebaikan au islahin bainan nas atau menamaikan manusia ya. Jadi pembicaraan-pembicaraan itu jadi tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, tidak ada kebaikannya kalau di, di dalamnya itu tidak ada apa? perintah untuk sodakoh, tidak ada perintah untuk yang ma'ruf, tidak ada dalam rangka menamaikan manusia. Jadi ucapan-ucapan yang pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan itu kalau di dalamnya hanya sekedar apa di dalamnya itu tidak ada amar ma'ruf, di dalamnya tidak ada nahi mungkar ya, di dalamnya tidak ada perintah ajakan untuk berinfak, ajakan untuk bersedekah, di dalamnya tidak ada <coughs> eh, apa namanya? uh, usaha untuk menamaikan dua orang yang sedang berselisih misalkan maka pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kebaikannya itu ya berarti tidak memiliki nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala ya jadi tidak memiliki kebaikan tidak memiliki pahala ya, kadang-kadang pembicaraan-pembicaraan yang kita lakukan misalkan ya hanya sia-sia sia-sia pahala yo ya kaoleh gitu ya duit yo gak oleh kan itu ya. Jadi dunia nggak dapat, akhirat juga tidak tidak dapat. Maka sia-sia waktunya terbuang dengan dengan percuma. Makanya di sini diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar pembicaraan-pembicaraan itu menjadi bernilai kebaikan, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan dalam pembicaraan-pembicaraan itu ada nilai kebaikan yang ditawarkan. Bisa berupa infak ya, bisa ngajak ngaji ya itu kan namanya apa amar ma'ruf nahi nahi mungkar mengingatkan orang dari kemungkaran yang dia lakukan dari kemaksiatannya dan lain sebagainya lalu Allah taala berfirman kita perhatikan Waman yaf'al dzalikal madhkura siapa yang melakukan apa yang telah disebutkan tadi itu ibtigha'a ay talaba berharap mencari mardatillahi keridhaan Allah la ghairahu tidak selain Allah min umuri dunia dari perkara-perkara dunia fasaufa nu'tihi maka kami akan berikan kepada mereka bisa dibaca fasaufa nu'tihi atau fasaufa yu'tihi ya fasaufa nu'tihi kami akan berikan kepada dia fasaufa yutihi Allah akan berikan kepada dia ajuran azima pahala yang besar ya pahala yang besar bagi siapa pahala besar ini bagi orang yang mengamalkannya ketika mereka berbicara bermajlis yatahaddas fi bainahum yakni bercerita di antara se sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya di dalamnya ngajak-ngajak untuk berinfak di dalamnya ngajak-ngajak untuk Eh, apa banyak beramal baik, kebaikan, menamaikan manusia dan seluruh amal kebaikan yang lainnya. Ya, mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Maka pembicaraan-pembicaraan seperti itu akan mendatangkan pahala yang pahala yang besar. Ya, jamaah sekalian, bahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak pembicaraan kita, misalkan DWA Marono Abu Haris ngeser donasi sekarang. <laughs> Nah itu ya, itu pembicaraan yang nggak sia-sia itu ya. <laughs> Kenapa di dalamnya apa ngajak? Saya ngajak berinfak ya, ngajak ber bersedekah misalkan ya. Kan pengumuman kan terus lono. Ya ada yang transfer ya, diumumkan. Misalkan semacam itu. Itu adalah pembicaraan yang tidak sia sia-sia itu berpahala besar ya berpahala berpahala besar jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala ya berpahala besar ya karena itu adalah ta'awun adalah birri wa taqwa tolong menolong di atas kebaikan dan dan ketakwaan ya jadi itu diiming-imingi sama Allah ajran azimah pahala yang besar pembicaraan-pembicaraan dalamnya ada kebaikannya baik jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala ya ya maka uh, ini berlaku ya berlaku untuk kita semuanya ya berlaku untuk kita semuanya jadi tatkala kita berbicara, ngobrol dan sebagainya, selalulah sisipkan di dalamnya itu amal-amal keba kebaikan, ajakan-ajakan untuk berbuat baik gitu ya. Jangan hanya sekedar ngobrol ngowos berkelakar di dalamnya terus kemudian tidak ada kebaikannya sama sama sekali. Hendaknya ada kebaikan-kebaikan yang ingin kita tawarkan, kebaikan-kebaikan yang ingin kita ajak kepada manusia agar kita memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, waman yushaqiq yakni yukhalif dan barang siapa yang menentang, menyelisihi Ar-Rasul Rasul sallallahu alaihi wasallam ma jaa dalam perkara jaa yang beliau datang bi dengannya minal haqi dari kebenaran. Siapa yang mengingkari Rasul, menentang Rasul, gitu ya. Dalam perkara yang Rasul bawa, yang dia bawa jelas adalah sebuah kebaikan atau kebenaran mimba'di setelah ma tabayyana jelas lahu baginya al-huda petunjuk. Ya, setelah tampaknya tadhara lahul haqqu, tampak baginya kebenaran bil mukjizati dengan mukjizat-mukjizat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala uh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat-mukjizat gitu ya. Mukjizat datang kok enggak mau beriman? Wah ini berat ini. Berbeda dengan orang yang enggak pernah e, melihat mukjizat lalu dia enggak beriman, gitu ya. Berbeda dengan orang yang sudah melihat mukjizat kok enggak mau ber beriman itu berbeda lagi jauh lebih besar dosanya penentangannya orang seperti itu. Habis melihat kebesaran Allah, mukjizat Allah kok enggak mau ber beriman gitu ya orang-orang kafir Quraisy misalkan yang nemen-nemen pekoe itu ya nah. jadi melihat bulan terbelah seret gitu loh ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala lalu menyatu lagi sik gak iman itu kan nem nemen kebuacut luar biasa Bani Israel pun demikian ya mereka dulu di awal-awal tafsir ini kita ceritakan kan ya Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Laut Merah terbelah menjadi 12 jalan. Ini ya, masing-masing di, dilewati oleh 12 kabilah itu. Begitu sampai di sana selesai ya, Firaun dan bala tentaranya tenggelam, mujizat dah itu. Mujizat luar biasa sangat besar itu mujizat besar sudah. Ini ya, tidak bisa kita bayangkan bagaimana besarnya mujizat yang seperti itu. Eh begitu melewati apa namanya orang-orang musyrik malah berkata kepada Nabi Musa, Ij'al lana alihah kama lahum alihah. Eh Musa, jadikan untuk kami Tuhan-Tuhan sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Padahal sudah melihat apa? Mukjizat besar seperti itu eh, enak aja. Begitu selesai selamat eh minta Tuhan lain selain Allah. Ya kan kurang ajarnya ya. Itu bentuk apa ke ya, penentangannya Bani Israel itu seperti itu. Padahal nabinya masih ada di sekitar di sekitar mereka, di tengah-tengah mereka, lagi mimpin mereka, baru saja selamat, gitu ya. Lalu minta syirik, ya. lalu minta syirik, bukan minta syirik, minta izin syirik, <laughs> gitu kan temen habis, ya. <laughs> minta izin untuk berbuat syirik, minta izin untuk syirik. Ijalana aliyah kamalah ilahan kama alahum aliyah kan gitu ya. ya luar biasa mereka ini. Apalagi sudah nggak ada nabi nabinya. Oh tambah nemen. Nah, itu ah, masih ada nabinya aja seperti itu apalagi sudah tidak ada nabinya. Demikian sama sekali maka Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Yang berikutnya. Min ba'di ma tabayyana al-huda dhararul haqq bil mu'jizati wa yattabi dan malah mengikuti tariqan jalan ghairu sabilil mu'minin, jalannya selain orang-orang mukmin. Ini ay tariqihim alladihum alaih. Jalan-jalannya orang mukmin yang mereka ada di atasnya minitin dari agama. biar yakfuro dengan kufur. Jadi siapa yang telah tampak apa namanya e, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sudah jelas baginya kebenaran sudah jelas baginya kebe kebenaran dalil sudah jelas ya kalau itu diarahkan kepada kita ya karena ayat Al-Qur'an itu adalah sifatnya global untuk siapa saja maka kalau ayat ini dihadapkan kepada kita, misalkan gitu ya, sudahnya nyata, tampak nyata dalil-dalilnya. Dari Quran, jelas. Dari sunnah, jelas. Eh, masih malik mau mengikuti jalan-jalan selah selain selainnya. Misalkan gitu ya. Tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Ini jalan-jalannya para sahabat. Ini maksud orang mukmin itu adalah jalannya para sahabat. Ini ayat ini berbicara tentang apa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala mengatakan sabilal mukminin, tidak ada lagi yang mukmin kecuali para sahabat, gitu ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Maka apa kata Allah? Nuwalihi madawalla, gitu ya. Kami <coughs> e, berikan apa namanya? Kami berikan biarkan mereka nuwalihi matawalla. Nuwalihi kami biarkan mereka, kami biarkan dia. Ya kun walihi matawalla apa yang menguasai dia. Jadi naja'alahu walian, kami jadikan dia sebagai wali lima tawallahu minad dolal terhadap apa yang dia wali kuasai dari kesesatan. Bi anu khalli bainahu wa fid dunya. Dengan apa kami biarkan antara dia dengan kesesatan di di dunia. Ya sudah dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang itu sudah jelas kebenaran bagi dia nggak mau mengikuti kebenaran, maka dibiarkan dia dengan kesesatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang yang menolak kebenaran padahal sudah jelas tampak nyata kebenaran di hadapannya. Kok tidak mau mengikutinya, maka dia adalah orang zalim. Sementara, wa zalimina min ansor. Tidak ada bagi orang zalim itu benar penolong. Ya, dilepas sama Allah, dibiarkan dia. Ya, ala Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nuwallihi ma tawalla. Nukhalli wa baina dunia. Kami biarkan dia, kami kosongkan dia, kami bebaskan dia antara dia dengan kesesatan itu di dunia. Lalu apa? Apakah dibiarkan seperti itu saja? Wa nuslihi, yani nudkhilu fil akhirah. Kami masukkan dia di akhirat jahanam ke neraka jahanam taroku fiha lalu dia dibakar di dalamnya wasaat masira merjaanhi, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi ini bahayanya orang-orang tidak mau mengikuti kebenaran. Sudah jelas tampak nyata kebenaran di hadapannya. Dia mendengar kebenaran itu, dia membaca kebenaran itu, kan itu ya. Ya, dia telah mengilmui kebenaran itu. Eh, dia tidak mau mengamalkan kebenaran. Ya mungkin gara-gara taklid buta ya fanatik buta misalkan gitu ya akhirnya dia tolak kebenaran oh ini bahaya besar karena dianggap dia berpaling dari Allah berpaling dari Rasul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya Allah Taala berfirman Inna Allah sesungguhnya Allah la yaghfiru ayyushraka bi tidak akan mau mengampuni dosa syirik Wayaufiru dan akan mengampuni madu dzalik apa yang selain dosa syirik liman yasha'u bagi yang dia gandaki. Waman man yusyrik billah dan siapa yang mensekutukan Allah faqad dalla dalalam ba'idan anil haqqi. Maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Ya. Jadi Allah itu tidak akan mau mengampuni dosa syirik. Dosa syirik mensekutukan Allah mesti nggak dapat ampunan. Dan syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu mengeluarkan dari Islam, menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi wajib neraka. Ya, seperti ini ria. Oh, nggak akan diampuni itu. Wajib neroko gitu ya. Tapi yo ya mentas ya. Eh, mentasin mentas kapan kan itu ya. Tapi wajib neraka. Nah, tapi masih diampuni, ya, itu masih di diampuni, masih mendapatkan e, gerasi lah gitu ya modeli. Tapi pasti diadab, tidak akan dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa syirik gitu ya. Masih kecil loh syirik, berarti apa? Dure dosa besar yang paling besar ya gitu ya e, di atasnya kemaksiatan yang paling besar gitu ya itu syirik tatkala seseorang e, apa namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam niat ya dalam nih dalam niat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nih niatnya itu e, riya ya menyekutukan Allah dalam nih niat menyembahnya kepada Allah tapi niatnya apa untuk pujian manu, manusia. Jadi kan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam niat, syirkun niyah ini. Ya, dalam niat, niatnya untuk manusia, niatnya untuk dunia dan lain semacam, semacamnya. Maka di sini masuk dalam ayat secara umum la yaghfir. Allah tidak akan mengampuni dia. Cuman tidak kekal dalam neraka. Gitu ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus hati-hati ini, ya. Syirik besar dan syirik kecil. <clears throat> ya, termasuk bentuk syirik yaitu berbuat sihir ya medukun melet <laughs> melet ya. <laughs> ya melakukan amal pelet nih melet ya <laughs> menenung ya nawa nawa selamatan sumber ya apa bentuknya eh. Ya kalau apa namanya dia bawa sesajen ke uh, sumber, misalkan tujuannya apa tujuannya? Kalau minta pertolongan kepada sing nunggu sumber yo, ya sirik gitu ya. Lek ya. mangan tok di sumber adem yo apa-apa ya. Tapi lek niate beda gitu ya. Biar penunggu sumber iki gak, gak apa jenenge? kak ngamu, kak mutung, lek mutung lah disumpet misalnya gitu ya. Nah, lek kalau gitu ya syirik gitu. Ya itu perbuatan syirik kalau seperti itu niat niatnya ya, kalau seperti itu niatnya. Macam-macam ini nama lama lebih niat, amal tergantung dengan nih niatnya hati-hati ini perbuatan syirik ini ya. Baik. Ya, termasuk bentuk syirik yang lainnya, nah, bersumpah dengan selain Allah demi bapakku demi ibumu ya, ini ya apa oh, bapakmu apa ibumu ya. ya demi langit demi bumi ya dan sebagainya nah, boleh tapi demi Allah ya itu boleh demi Tuhannya Ka'bah itu boleh ya jadi bersumpah dengan nama Allah ya kemudian juga termasuk bentuk kesyirikan mengatakan eh, apa namanya lek gak aku nah lek gak aku nah iki Nah ini, lek gak aku sama mana? Gak iso kan gitu ya. Ya, harusnya apa? Lek gak karepe Allah, terus karepku lah itu baru boleh. Gitu ya. Lek ngomong lek gak aku, lha opo kon? Gitu. Iso opo kon? Nah, gitu ya. nah itu apa namanya? Eh, hati-hati gitu ya, itu ya, hati-hati. Ya, hati -hati. Jadi itu adalah masuk dalam uh, apa namanya ucapan atau sabda Nabi SAW la taqulu masya Allah wasyitu. Ya, jangan engkau mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang kugendaki, tapi ucapkan masya Allah wahdah atau masya Allah thumma syitu. Apa yang dikehendaki Allah semata atau apa yang dikehendaki Allah kemudian apa yang ku kehendaki itu ya ojo Lek aku gitu ya. Sopo maneh ya kan enggak boleh gitu ya. Baik, sama sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berikutnya kita lanjutkan sama sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. In eh ini bang Ya, in yani ma iyad'una min dunihi Yani inma, innama, inma. Yani tiadalah. Yada'una mereka menyembah. Yani ya'budul musyrikun. Orang-orang musyrik menyembah. min duni selain Allah ay Allah. Min duni ya ini selain Allah. Ya ini selain Allah. Illa melainkan inathan. yani ini asnaman mu'annathah. berhala-berhala yang ditaknis. berhala-berhala yang di ditaknis jadi tidaklah mereka itu menyembah melainkan berhala-berhala wedok, ah, berhala-berhala perempuan. Ya. Jadi yang mereka sembah itu adalah berhala-berhala perempuan. Maksudnya perempuan itu diperempuankan gitu loh. Dijadikan perempuan, ditaknis maksudnya, muannasan, inasan, yakni muannasan yang ditaknis, dijadikan sifat perempuan. Seperti apa? Kalati, seperti lata. Lata itu adalah bentuk taknis dari kata-kata ilah. Ilahun sesembahan. Itu bentuk muzakar. Dalam bahasa Arab ya. Paham enggak? Bentuk muzakar. Muzakar itu bentuk yang dijadikan laki-laki. Muzakar ya bentuk yang di ya mudakar itu nggak kena diterjemah istilah soalnya ya ada mudakar ada muan muanas lek wong lanang itu mudakar lek wedok muanas lek ayam jago mudakar lek eh, babon muanas gitu ya lek serengenge muanas lek eh, rembulan mudakar sakarepe wong sing sing duwe bahasa ya Arab bukan berarti itu lanang utawa weh wedok tapi dijadikan mudakaron dijadikan mudakar dijadikan muan muanas, ya gitu kadang-kadang disebut mudakar kadang-kadang disebut muanas, koyo al ard nah. kadang-kadang disebut mudakar kadang-kadang disebut muan muanas, misalkan ya Taip, jadi mereka ini hanya menyembah berhala-berhala yang ditaknis. Ya, berhala-berhala yang di Berhala-berhala yang dimuannaskan. Kalat. Itu bentuk taknis dari ilahun. Jadi lat. Ya. Ilahun, lat. Ya, bentuk taknisnya. Wal uzza dari al-aziz. Nah, al-aziz itu sifat muzakkar. Diganti sifat muannas. Al-uzza. Ya ini yang maha perkasa. Wamanat. Itu dari al-mannan. Al-mannan Sifat Allah mudakar zat yang Maha memberikan anugerah. Ya, diganti manat. Sifat muannat Ya. Sama dengan kalau mudakar solihun. Nah, anas solihatun. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi mereka mem sifat-sifat Allah. Ya, memuannaskan sifat-sifat sifat-sifat Allah. Kira-kira gimu muji apa ngenyek? Hah? Tanya itu ya memuannafkan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Nah, maka ini adalah pelecehan ini, pelecehan ini. Wa dauna dan tiadalah mereka itu menyeru yang ia butuh nabi ibadat ia ya, menyembah dengan peribadatannya illa syaitanan marida melainkan setan yang kharijan ani ta'ah keluar dari ketaatan li ta'atihim karena ketaatan mereka lahu kepada syaitan fiha pada penyembahan berhala itu wa iblis. Dia adalah iblis. Pada dasarnya mereka tidak menyembah berhala itu, mereka menyembah iblis. Kenapa? Karena mereka taat kepada iblis. Iblis ngomong, cok nyembah pangeran, sembah nikimu." Yo. Iya. Berarti taatnya kepada siapa? Iblis. Jadi mereka tidak dalam menyembah, melainkan menyembah iblis semuanya, orang-orang yang menyembah berhala-berhala ini. Maka apa kata Allah terhadap mereka para penyembah berhala ini? La'anahullah. Allah melaknat melaknatnya. Ini abadahu an rahmatih, Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Wa qala asyaitan berkata syaitan la attakhidanna benar-benar aku akan menjadikan la ini la aj'alunna la aj'a la aj'alunna benar-benar aku atau la aj'alanna benar-benar aku akan menjadikan li untuk kumin ibadika bagian dari hamba-hambamu nasiban haqqan hak mafruḍan yakni maqtu'an yang diwajibkan ya ad'uhum ila taati yang aku akan ngajak menyuruh mereka kepada taat kepada aku ini kata syaitan jadi syaitan kan jauh-jauh hari bukan jauh-jauh hari sebelumnya ya jauh-jauh masa, jauh-jauh abad, ya, hidupnya kan e, berabad-abad ya. Maka dia sudah mengatakan, ya memproklamirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la uhwiyannahum ajma'in." Demi keperkasaanmu ya Allah, lo, Ngakoni dia. Mukmin enggak ini? Iblis La bi'izzatika demi keperkasaanmu ya Allah. La uhwiyannahum ajmain. Aku akan sesatkan mereka semua semuanya illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu dari mereka yang ikhlas. Jadi setan lo, iblis lo tahu adabnya bagaimana bersumpah. Eh, gitu ya. Tahu adabnya bersumpah dengan menyebut nama nama Allah, sifatnya Allah fa biizzatika demi keperkasaanmu ya Allah kan gitu dia ya dia sudah proklamirkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan sesatkan hamba-hambamu ya jadi dia memang menyusun bala tentaranya untuk menyesatkan manusia dari jalannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya dia berkata la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa benar-benar aku jadikan ya bagian yang diwajibkan untuk taat kepada aku dari hamba-hambamu. Nah, itu perkataan siapa? setan. Mereka akan taat kepada aku. Mereka akan menyembah aku. Lalu apa kata setan lagi? Wala udillannahum benar-benar aku akan menyesatkan mereka anil haqi dari kebenaran bil waswasati dengan waswas. Waswas -was banyak. <clears throat> Jadi waswas -was itu jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala adalah cara setan untuk menyesatkan manu manusia. Bisa waswas -was dalam beribadah. Nah ini ya, was-was dalam ber beribadah, was-was. Ya. Tatkala dia sedang ibadah waswas was eh, kon mang koyo aneh sikilmu durung kena banyu. Ya kan itu ya. Ya, kayak aneh sikilmu durung kena banyu ayo wudu oh wudu oh kan orang itu bingung diingatkan gitu ya iya tarik turun tarik salatnya malah gak gak usuk mikir sikile iki kena banyu tanggal gak kena banyu berarti bah batal wudu mana ya apa iki ya apa iki ngono terus kan gitu ya nah, seperti itu oh gak masa setan masuk ke lubang dakar belum lalu keluar lagi seret kayak orang sing metu <laughs> ini <laughs> ya bisa loh kayak langsung metu rek iki ya apa iki dibatang tangga gitu setan was-was terus kalau lubang dakar kak apa kak masa masuk lubang dubur belum metu mana kayak ngen itu setan itu kan tentek akal akali. itu Luar biasa. Melbu ngono-ngono ya gelem. <laughs> Ya. Ya, ya. seperti itu ya. Itu was-was. Ya was-was dalam ber dalam ibadah tiga ada tiga ada terus manusia itu ya ada terus ya was-was najis gitu ya sehingga dia enggak selesai-selesai dalam bersuci. Was-was setan, ya. Atau was-was dalam kehidupan, ditakut-takuti manusia ini. Ya, was dalam ke kehidupan. Ayo cok salat tok kok salat tok bayaranmu mek didik lho. Nah, dodolanmu gak payu, payu lho. Dilu-dilu tinggal salat. Ono ngadan tinggal tutup. Ono tinggal tutup. Sopo sing gak dituku kayak gitu ya. was was eh setan gitu itu mesti itu setan itu ya rame-rame ini no azan gitu ya pasar di pasar dodolan di pasar rame-rame ono adzan ditinggal apa wong tuku kira ya ya muadzin <laughs> ya muadzin apa wong tuku kira misalkan gitu ya itu was-wasnya syaitan ya jamaah sekalian dimana Allah Subhanahu wa taala was-wasnya syaitan ya setan juga nanti setan juga menjadikan alat bangsa manusia sebagai setan juga ayo anakmu aja akeh akeh akeh akeh malik Ya kakek mari aruwat ah, lho ritmu lho ya aja akake loro ae cukup setan ini ya loro ae cukup se setan itu ya. <laughs> ya. Loh iya, setan itu ya. Ayo, dua anak jo, cukup. Itu was-was itu ya. Dua anak cukup kok. Lebih dari itu malah keluargamu nggak beren <laughs> nggak terencana ya anak-anakmu jangan ya apa wis ruwet ditakut-takuti urusan dunia dunia. Kayak kayak rezeki itu tuh Allah gitu ya. Seperti itu. Eh, itu was-was. Was-wasnya saya setan. Seperti itu manu, apa manusia. Mau infak, masuk was-was, saya jadi infak no nah, eman. Tabungan naik kayak ya, kayak anakmu, jangan Anakmu butuh sekolah gitu ya. Ya, sekolah kuliah SMP, SMA, kuliah loh. Sik wake kebutuhanmu gak usah infak. Lah, Ya, kan gitu ya. Ngono nggak? Lah, itu macam-macam gitu ya. Kan gitu ya. <laughs> Was-was. Was-was ya. jadi dikasih was-was seperti itu kita ini mesti ditakut-takuti oleh saya oleh setan. Ya, kita disuruh mikir sesuatu yang nggak jelas. Mikir sesuatu yang nggak yang nggak jelas, sesuatu yang nggak mesti gitu loh. Mikir sesuatu yang nggak yang nggak mesti, kan gitu ya. Masa yang akan datang itu kan nggak mesti, gitu ya. Eh, dapat rezeki belum tentu. Gak dapat rezeki ya belum tentu juga kan gitu. Gak mesti gitu ya. Kita disuruh apa namanya berpaling dari sesuatu yang mesti. Berinfak mesti ganjaran nih kan gitu ya. ya mesti ya seperti itu. Itu kita ya. Selalu diberikan was-was seperti itu oleh saya, oleh saya Mulai panggilan jihad misalkan gitu. lewayai ya. lewayai, ojo ngarang-ngarang tadi gitu. Eh, lek wayahe misalkan, bu kon budal kan. Gak ndelok bojomu wayu lho sian. Nah. <laughs> Iya. <laughs> kan gitu ya. <laughs> Iya. Jangan eh kalau Mas Bebek masalah itu ojo berpikir mampu ya. Nah, kayak apa jenenge? Kates mampu ngene kan gitu ya. Setengah-setengah ya. Paling dirujak malian kan gitu ya ya <laughs> paling dirujak setelah itu ya jadi biasa aja minta pertolongan kepada kepada Allah ya <sighs> kalau memang Allah mengendaki Allah akan tahu nanti pada akhirnya <sniffs> Baik kita lanjutkan jadi itu was-was daripada syaitan selalu ya memberikan was-was kepada manu manusia memberikan was was kepada ma manusia Baik yang berikutnya eh, wala udillannahum anil haqqi bil waswasah wala umanniyannahum yakni ulqi fi qulubihim tulal haya aku akan lemparkan ke dalam hati-hati mereka itu perasaan ba urip sedowo gitu ya biarkan mereka itu bertamani gitu ya bertamani diwekei waswas lalu dikei tamani Waswas was itu bagi siapa bagi orang yang mau melakukan kebaikan dikasih waswas. was ya agar dia tidak jadi melakukan keba kebaikan. Lalu apa namanya ya kadang-kadang was-was ya kadang tamani pada orang yang melakukan kebaikan. Bagi orang yang meninggal eh, yang melakukan kemaksiatan dikasih tamani si si dawa uripmu kan itu ya. Eh, Kau usah tobat saiki menemani si iso. Allah mau sepuro kan itu ya. Heeh, uh, uh, gitu. Jadi tamani masih ada waktu kan si enom gitu. Aman-aman. Nah, <laughs> gitu ya. <laughs> itu ya. itu tamani dari saya setan aman-aman gitu. Setan senantiasa seperti itu. Ya, enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Dalil bisa innallaha ghafurun rahim. Nah, dalil setan ini. Ya, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Ya, diingatkan kita akan ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ini tobat sama setan itu ya. Cok, tenang aja, tenang ya. Nyantai. Ya. Misalkan semacam itu. La ba'sa wala hisab misalkan ya. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada berhisap misalkan. Ya bagi orang-orang yang e, sudah benar-benar sesat gitu ya. Lalu apa kata setan? Wala Nahum. Benar-benar aku akan perintahkan mereka. Wala yubattikunna yani yuqatti'unna adhanal an'am. Ah, aku akan perintah mereka agar mereka itu memotong telinga-telinga apa? hewan ternak. Wakut wa qad fu'ila dzalika bil bahair dan itu telah dilakukan jadi yaitu menyakiti apa he? hewan menanda nandai hewan dengan e, cara seperti itu ya ini tidak diperbo tidak diperbolehkan lalu apa wala uma wala amurannahum benar-benar aku akan perintah mereka fala yughayyirunna khalqallah agar mereka kemudian merubah-rubah ciptaan Allah. Wah ini ini juga diru agar mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Ya, wis diciptakan no, dadi wedok, eh malah gak terima. Ya, operasi dadi lah lanang. Dikira tambah enak baik kan itu ya. <laughs> ya, misalkan semacam itu. Kulit bersih-bersih di digambari. Ya, kan ya. Ini juga termasuk merubah-rubah ciptaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wong lanang kupingnya di bolongi. Wetok itu dibolongi gak apa ya untuk peri perhiasan. Ya, memang itu fitrahnya lanang ya. Maka itu merubah-rubah ciptaan ciptaan Allah ya subhanahu wa taala. Ini merubah-rubah. Alis wis bener alis ya dicukur diganti tato. Alis wis bener ya. Dicukur diganti tato. Tato spidol. Enggak boleh. Haram. Haram. Ya, saya dari manten ya, dari manten alisnya dicukur, itu di dikianti. mari dari manten kayak mari tinju. ya, ya, make up dibuat malah kayak oh, eh, tinju malah ya, pengep kape kayak ini Tapi itu haram, tidak dibolehkan bagi laki-laki maupun perempuan, tidak boleh. Ya. Baik. Jadi merubah alis, mencukur alis, ya. Maka tidak diperbolehkan. Itu merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alis ini harus biarkan seperti ini. Kalau dikerik, kalau diapaan, enggak oh, boleh haram dalam Islam. Ya enggak diperbolehkan sama sekali, Enggak boleh di ode-ode ini. Ya biarkan seperti ini apa adanya. Rido, kak rido ya wis Ya, gitu ya. Sing kandel jarno kandel, sing tipis jarno tipis ya. Ojo sing kantel di tipisnya sing tipis di kantel. Repot menungso iku ya. Sing getebel celirit sing lirit di no Repot. Nuruti nama menungso gue ya. Haram itu semuanya enggak diperbolehkan. Sama kalian makan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gigi yang rapat direnggangkan ya. Ya. Ya boleh diputihkan hasilnya apa, harusnya putih kan ya harusnya boleh ya, ya. Hah? tujuannya kawat di kawat tujuannya apa boleh boleh nggak apa, apa boleh nggak apa apa ya kalau emang tujuannya adalah untuk apa namanya eh, rapi nggak apa apa tujuannya apa Tak boleh. Kalau diratakan tak boleh dipangur ya. Ya dipangur tak boleh, haram itu. Diratakan. Ya. Ada Oh, oh, oh <laughs> Hah? Gitu. Iya, iya, iya. sekarang kan lagi musim gigi kelinci ya. Oh, Jadi ini dibentuk gigi kelinci. Oh, enggak boleh haram. Tak boleh. Ya gigi itu bolehnya ya tadi itu tidak dikurangi dibentuk tidak diperbolehkan ya tapi kalau misalkan yang uh, apa namanya uh, gak pantas lalu dibuat pantas boleh ya tuti cek melbu boleh gitu ya <laughs> ya ya itu boleh dimasukkan boleh tidak apa-apa gitu ya ya itu nggak apa-apa ya boleh karena itu apa memperbaiki memperbaiki boleh tujuannya adalah memperbaiki gitu bukan meru merubah nggak apa kalau seperti itu maksudnya ya terus untuk nih coplok diganti untuk pal palsu boleh nggak apa-apa ya. emas boleh boleh Emas, perak boleh. Platina boleh, ganti apa boleh. Laki perempuan lah, boleh nggak apa-apa. Kenapa? Itu bukan perhiasan. ya. nggak pakai gigi palsu terbuat dari emas, bangga nggak bangga. Lebih baik masih lebih bagus gigi as asli. Itu bukan perhiasan, itu tembelan itu. Boleh, nggak apa-apa. ya, soalnya apa? Gak tambah ganteng ting gitu. <laughs> ya jadi makanya boleh pakai apa gigi em, emas Sekarang pun laki-laki boleh kenapa itu bukan perhiasan itu bukan beri perhiasan sama dengan misalkan ada orang di zaman di zaman Nabi itu apa hidung apa telinganya gitu hidungnya gitu ya. yaitu perang kepapras hidungnya hilang nah, hidung atau telinganya itu diganti sama emas yaitu <laughs> ya diganti hidungnya dipasang terbuat dari eh, emas ya boleh karena itu bukan perhiasan ya, ya itu bukan peri perhiasan kan nggak mau kita perhias ayo saya ganti kupingnya sampai emas gelem <laughs> <laughs> ya Ya, daun telinganya ayo diganti perhiasan dari emas. Ya kang ngarah ono sing gelem sik apian sing as. Ya sik sik larangan sing asli. Ori. ya. Masih emas, masih emas sapa ae wis regane. Sik mahalan as asli, maka itu bukan perhiasan. Itu tembelan. Ya, itu tem tembelan. Jadi itu nggak ada nilainya itu loh maksudnya. Kalau dibandingkan dengan as asli nggak ada nilainya. Ya, itu boleh. Karena ingat, bukan perhi perhiasan. Ya, sekalipun terbuat dari emas, tapi lek irung palsu <laughs> ya. Itu bukan perhiasan. Ya, terbuat dari emas tapi kuping palsu, bukan perhiasan itu. Ya, bukan beri perhiasan. Tapi kalau jadi benik, nah itu beri perhiasan. Kaum laki-laki haram. Jam kaum laki-laki haram. Karena itu jadi beri perhiasan. Cincin, cincin emas, nah boleh. Perak, Bu, boleh. Ya. Tende, ya, teman-teman double. tu <laughs> saya kan? nah, double. Ya, semas ya meru, merubah, merubah ciptaan Allah. Hei <coughs> kita lanjutkan. Wala amurannahum fala yughayyirunna Allah Yani, dinahu. Maka mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Merubah-rubah agamanya bil kufri dengan kekufuran wa ihlali ma Allah dan menghalalkan apa yang Allah haramkan wa tahrimu ma ahallallah dan mengharamkan apa yang Allah halalkan gitu ya jadi ini apa namanya uh, ajakan setan seperti ini agar manusia merubah merubah-rubah dirinya merubah-rubah ciptaan Allah agar mereka merubah-rubah agamanya agar mereka merubah hukum Allah yang haram jadi halal yang halal jadi haram seperti itu ya Wa man yattakhidu syaitana waliyan dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, sebagai penolongnya, gitu ya. Yatawallahu wa yuti'uhu, dia berwala loyal kepada setan dan mentaatinya. Min dunillah selain Allah, ai ghairahu, yani eh, ghairillah, ghairi selainnya, faqad khasira khusranan mubina, maka sungguh dia telah apa sengsara rugi dengan kerugian yang nyata bayinan lima siri ilan nar karena apa e, perjalanan dia tempat kembalinya adalah menuju neraka al muabbada alaihi yang dia kekal di di dalamnya wah ini luar biasa ya jadi kerugian besar taat kepada sultan lalu maksiat kepada Allah ya kalau itu adalah maksiat besar maka dia akan menuju neraka itu menuju neraka. Menuju neraka sesuai dengan dosanya. Tahta masyiatillah. Kalau itu adalah syirik, maka dia jadi temannya iblis di dalam neraka untuk selama-lamanya. Walaiyahzubillah. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman. Ya'iduhum tulal amr. Tulal umur. Jadi setan itu menjanjikan kepada pengikutnya. Ini orang-orang yang berbuat maksiat itu. Para pengikutnya apa tulul tulal umuri dijanjikan umur yang pan panjang gitu ya udah kamu bersenang-senang saja di dunia ini ya muda foya-foya tua kaya raya mati masuk surga gitu, surga versi iblis <laughs> ya itu apa janjinya siapa saya setan itu janjinya setan itu yaitu tulal umur ya menjanjikan mereka usia yang panjang. Wa yumannihim nailal amal fid dunya. Dan memberikan angan-angan kepada mereka untuk meraih segala cita-cita di dunia. Wa alla ba'sa wa la jaza'a dan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak, tidak juga hari pembalasan. Wa ma ya'idumu syaitan bidzalika dan tidaklah syaitan menjanjikan mereka dengan demikian illa ghururan batilan kecuali tipuan yang batil. Jadi janjinya setan itu kepada manusia hanya tipu tipuan saja, ya tipuan saja. Surganya setan adalah neraka, nerakanya setan adalah sor surga. Tipuan, ya fata morgana seperti itu. Ditelok toko tuan kaya ada kaya banyu, wis nang wis ana banyu melawayu. Begitu tidak no apa? Apa-apa itulah janjinya saya setan. Koyo yo iya, yo iya, oh ditelok toko tuan ya. Maka ulaika mereka orang-orang yang makwahum jahanam Tempat ya bernaung mereka itu jahanam wala yajiduna dan mereka tidak akan menemukan anda dari jannah mahisan ma'dilan tidak akan menemukan tempat lain ya yang <clears throat> bisa mereka itu berlindung darinya tidak bisa ya jadi tempat berlindung mereka nanti adalah neraka jahanam siapa ini orang-orang yang taat kepada saya setan Taib. Nah sekarang sebaliknya Allah Ta'ala berfirman. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا Kita perhatikan jamaah sekalian, innakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya sekarang bagi orang-orang beriman, Allah taala berfirman, "Walladzina amanu" dan orang-orang yang beriman wa amilus salihat dan beramal saleh sanudkhiluhum jannat kami akan masukkan mereka dalam sorga-sorga tajri yang mengalir mintah dia di bawahnya al anhar sungai-sungai khalidina fiha abadan kekal mereka di dalamnya selamanya wa'dallahi haqqa sebagai janji Allah yang benar Ai wa'adahumullahu dzalik Allah yang berjanji kepada mereka dengan yang demikian wa haqqahu haqqan dan itu adalah janjinya yang sebenar-benarnya dan janji. Jadi kalau setan tadi itu menjanjikan kepada para pengikutnya dengan janji-janji kosong, janji-janji yang apa? tipuan, palsu, maka Allah berjanji dengan janji yang hak. Ya Allah janjinya janji hak. Pasti benar, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Ya. Jadi mereka akan dijanjikan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Waman dan siapakah ailah tidak ada seorang pun astaku yang lebih jujur, lebih benar minallahi dari Allah qilan ai qaulan ucapannya. Gitu ya. Jadi kalau Allah yang berjanji la yukhliful mi'at, tidak akan pernah menyelisih janji. Dan Allah Subhanahu wa taala firman-Nya adalah hak dan janjinya adalah benar, pasti akan didapati oleh orang-orang yang beriman dan beramal sah, beramal saleh. Yang berikutnya, kata Imam Suyuti, wa dan ayat turun lama iftakharul muslimun pada saat kaum muslimin itu merasa bangga. Ya. E, eh, lama iftakharul muslimuna walul kitab dan alul kitab. Napa lagi sih sih. Baik. Kita lanjutkan. jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala wa nazala qalam suci lama iftakhara al-muslimun ahlul kitab. tatkala orang-orang kaum muslimin dan ahlul kitab itu mereka bangga. Bangga apa? Bangga dengan amal mereka. Bangga dengan amal mereka yaitu bahwasannya amal-amal itu yang akan masukkan mereka ke dalam sorga gitu maksudnya bangga sudah dengan amal-amal mereka wis aku wis mesti membus warga wis gitu yo salat yo gak tahu gak tahu keri poso ya masya Masya Allah, no panggilan uh, infak, ya mesti berinfak, wis mesti suar aku, nah gitu ya. Boleh gak gitu? Hah? Boleh? Nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh memastikan diri dirinya, nggak boleh mensucikan dirinya, nggak boleh. Kita cuma berusaha minta, bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda seorang mengatakan aku pasti masuk surga sambil atau uh, berbeda dia mengatakan aku masuk surga atau aku mohon kepada Allah agar dimasukkan sur surga beda. Gitu ya. Jadi kita mengatakannya itu aku mohon minta kepada Allah agar aku termasuk penghuni sur surga. Jangan mengatakan aku penghuni surga sopo, nek sopo swarga, nah, gitu. Ya. Jadi ditegur sama Allah Subhanahu wa taala ditekur gitu ya. Laisal amra man manuton tidaklah urusan tersebut itu terpusat bi amanikum dengan angan-angan kalian. Gitu ya. Pahala surga itu bukan dengan angan-angan kalian. Wala amani ahli kitab tidak juga dengan apa? angan-angannya alul alul kita pahala dari Allah, surga dari Allah itu bukan angan-angan kalian, bukan juga angan-angannya alul kita gitu ya bal bil amali soleh. Bahkan surga itu karena sebab amal so, amal soleh. Jadi amal soleh itu hanya sebab saja. Sebab untuk meraih rahmat Allah gitu. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Amal soleh hanya sebab untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala ya man ya'mal su'an yuzzabihi siapa yang beramal buruk dibalas dengan keburukannya. Imma fil akhirah bisa dibalas di akhirat. Au fid dunya bisa dibalas di dunia bil balai dengan balak musibah wal mihani dan ujian-ujian ya kama wurida bil hadis seperti yang disebutkan dalam apa redaksi hadis ya. Jadi orang yang beramal buruk bisa dibalas di akhirat. Kalau dibalas di akhirat berarti berat. Ya, bisa dibalas di dunia dengan musibah, dengan sakit, kehilangan harta ya gitu ya itu musibah di dunia akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan enak ya apa enak ya? dibalas di dunia apa dibalas di akhirat no ya ma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar, Kok enak. Iya. Iya. Iya. Nah iya itu. Iya, iya, iya, <laughs> itu kan nano apa? jebakan rek. Eh, pertanyaan dijebakan gitu ya. <laughs> ya kalau permintaan kan masa ya Allah, masa apa jelang ini ya Allah, jenengan balas kuat tentunya ya Allah, punten akhirat. Masa ngono tuh nih <laughs> Ya Allah, kalau nek kakek-kakek dosa ya Allah, jangan balas wonten dunia wis. Masuk ngono? Ya enggak saya. Ya, ya Allah ampuni aku dunia dan akhir dan akhirat. Berikan keselamatan dunia dan dan di akhirat gitu. Gak milih wis. <laughs> ya, kami gak Kenapa? Belum tentu orang itu tatkala diuji, dibuat dikasih balak di dunia bisa dia bisa bersama bersabar belum tentu loh belum tentu maka jangan nantang nantang Allah gitu ya wis aku kan dosa wis aku milih di atas di dunia wis gini oh cok belum tentu bisa sah sabar gitu gitu ya tapi kalau nggak diturunkan balak masuk Allah ibadai itu rumah sobian akeh dosa ya ibadai mantep gitu ya lalu <laughs> kalau biar kata tuh ya Allah wis anu kula nyuwun balak mawon cek bebas selamat kula di akhirat gitu. Begitu kena temenan bro, Ya, akhirnya malah gak gak ibadah lah ya apa malian kan gitu. Jangan minta balak ndak boleh gitu ya. Jangan sekali-kali minta ba minta balak ya. Jangan sekali-kali kita minta dibalas di dunia jangan. Belum tentu ku kuat, belum tentu kuat. Ya minta ampunan dunia dan akhirat. Kita doanya Nabi kan gitu, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah gitu doanya. <laughs> ya Allah, aku minta maaf, minta keselamatan dunia dan akhirat. Maafkan di dunia, maafkan di akhirat. Berikan afiat di dunia, berikan afiat di akhirat. Ojo kadek milih gitu. Tapi lek dikei ya dilakoni. Ai sabar gitu maksudnya. itu ya. Paham insyaallah ya? Jadi eh, pertanyaan itu. <laughs> gitu ya. Tidak harus uh, dijawab eh, <laughs> sesuai dengan konteks pertanyaan itu dipikir diisi gitu ya kan karena banyak kaitannya ya karena banyak kaitannya. ya, gitu itu kan untuk memancing, untuk mengeluarkan apa uh, wawasannya kan gitu ya untuk mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi kan gitu ya dengan pancingan-pancingan seperti itu. Kan ini saya lak weling aja nih ya. Weling wes pilihan ini gitu oleh. Ya selek. Baik, kita lanjutkan. Ah, mana tadi? <clears throat> Hmm. Nah, wa man ya'mal syai'an. Eh, pun di bang eh, nah, wa ya'mal su'an ini juga ijabi. Nah, nah. Wala yajid lahu dan tidak akan menemukan lahu baginya min dunilai selain Allah ay ghairau selainnya waliyan penolong yahfazuhu yang menjaganya wala nasiran dan penolong yang menauhu minhu yang menghalanginya dari dari dari azab ya jadi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tidak ada yang bisa menolong sudah bala Allah itu di dunia nggak akan bisa terha terhalangi apapun tidak bisa gitu ya karena bala itu bukan kejadian alam ya bala itu bukan apa Ah, fenomena ah, alam. Kehendak Allah kalau sudah Allah yang merintah, nggak akan ada yang bisa membendung daisa. Wes nggak bisa. Masih disiram jadi sampai banyu sak piro ae, iso malah banyune jadi geni, jadi bahan bakar malan, kan gitu. <laughs> ya, jadi kalau sudah Allah menurunkan bala itu nggak bisa diben dibendung. Nggak bisa dibendung. Ya. Balak ya, balak Allah Subhanahu Siapa yang bisa mendung balaknya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa? Karena tentara-tentara Allah itu hanya akan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, air yang seharusnya memadamkan api karena perintah Allah, air nggak akan bisa memadamkan ha, api. Bahkan laut pun akan terbakar. Seperti nanti pada hari ya hari kiamat, laut, air yang seharusnya itu memadamkan api, justru air itu terba, terbakar menjadi api kan sudah jadi perintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang laut itu meredam panasnya bumi kan ada ya dari kedalaman tertentu maka di sana ada larva yang ditutupi oleh air air laut sehingga keluar langsung apa langsung apa namanya dingin keluar langsung dingin keluar langsung dingin terus seperti itu fungsinya lautan ya nanti pada akhirnya laut tidak akan berfungsi sebagai semestinya justru lautnya jadi terbah terbakar. Kan seperti itu, ya. Lemah sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tentara Allah itu hanya akan tunduk pada perintah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wong geni ya iso pele-pele kok. Nah. Kan gitu ya. Gempa lo iso pele pele-pele sing kono ambruk sing kene meneng. Nah, tentara Allah memang. Banyu iso pele pele-pele kan ya kono ambruk kabeh sing kene dilewati to. Kenapa? Perintah Allah. Mereka tentaranya Allah. Gitu ya. Hanya tunduk patuh kepada kepada Allah. Dibendung opo ai jebol kape, Kan gitu. Gak bisa, ya. Ada di sini kalau sudah Allah menurunkan bala, wala yajidulahu min dunillahi waliyan wala bisa sudah. Ya, apapun manusia hanya lari. Ya, manusia hanya bingung saja kalau sudah ada Allah tuh turun. Bala Allah Subhanahu wa turun gak bisa berbuat apa-apa. Gunung Lirang itu misalnya meledos lapo. Ayo. Ayo <laughs> rebutan nutupi. <laughs> ya enggak bisa sudah ya kalau Allah Subhanahu wa taala memerintah ya. Ya sing wingi gitu ya gluduk gluduk gluduk gluduk gitu. Ya. Sok goyang ini gitu. <laughs> gitu ya. Diluk tak itu. Terus nanti tambahi beberapa menit kas ngono lak roboh kabeh omawisan. Ambrol semuanya. Ini tak ya. ya bumi itu. Ya, bumi yang kita injak ini tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau goyang 10 menit. Enggak usah kakek. <laughs> Waduh, ketuan ya. Ketuan. Oh, eh, membutuhkan beberapa detik aja kan ya goyang. Waduh wis rusak kabeh wis ya. Tentaranya Allah Subhanahu wa taala 10 menit wis. <laughs> Luar biasa. Kakean 10 menit ya. Terlalu lama itu. Oh Okrok apa ya. Kira-kira lagi 10 menit gunung-gunung ambruk apa kira ya. Kita lanjutkan sekarang. Waman ya ya'mal syai'an minas salihat. Dan barang siapa yang beramal suatu dari amal saleh. Min dzakarin unsa dari golongan laki-laki ataupun perempuan bahwa mukmin. Sementara dia adalah orang yang beriman, faulaik maka mereka orang-orang yang yadkhuluna mereka akan masuk. Masuk apa? Bil bina lil maf'ul ya, ya yadkhuluna. Atau ada lagi yang membacanya yudkhuluna. Kalau di sini yadkhulun ya. Faulaika yadkhuluna jannah Faulaika yadkhuluna jannah Maka mereka orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Atau maknanya mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga. Ya, yudkhaluna. Jadi ada dua cara baca ya. Faulaika yadkhuluna atau faulaika yudkhaluna. Boleh dibaca yadkhulun, boleh dibaca yudkhalun. Ya tapi sebenarnya yang moco imami ojo moco faulaika yudkhaluna jal al jannah sing buri bingung iki. Salano, oh, eh, soalnya sing buri gak ngerti gini. Tapi yang tidak boleh baca macam-macam kalau belum hafal Quran. Hafal Sudah hafal Quran, eh, riwayat ini baca ini, lalu mempelajari riwayat yang yang lain. Cara bacanya beda. Boleh. turung <coughs> hafal wis kemenyek. Nah ini <laughs> ya, turung hafal wis kemenyek ya. <laughs> inti. Kita lanjutkan. Walil fa'il al jannah walayudlamuna yuzlamuna naqiran dan mereka tidak akan di zalimi qadra nuqratin nuwah. Ya, tidak akan dizalimi sedikit pun. <clears throat> Sekalipun seukuran apa? Seukuran biji yang kecil. Tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya, Mas kalian, bagi mereka yang beriman dan beramal so, soleh pasti mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan balasannya, ya. Waman ay lahat ahsanu dinan yang lebih baik agamanya mimman aslama wajahu Dari orang yang memasrahkan wajahnya. Ay inqada wa akhlasa amalahu. Yaitu dia tunduk dan mengikhlaskan amalnya. Ya. Lillah kepada Allah. Wa huwa muhsin. Dan dia berbuat baik. Dia muhsin. Ini muwahid. Ya. Muhsin muwahid. <coughs> Ya, memiliki sifat ihsan. Apa sifat ihsan itu? Ah, kata Nabi tak ta'budullah nak kata fa ilam takun tarau fa innahu iraq Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihatnya, kalau kamu tidak bisa melihatnya maka Allah melihatmu. Itu tingkatan ih ihsan, orang yang berbuat muhsin, muahid yang mentauhidkan Allah. Wattaba'a millata Ibrahim dan dia mengikuti agamanya Nabi Ibrahim al-muwafiqata li Islam yang sesuai dengan Islam hanifan yang lurus aimailan anil adyani kulliya ila dinil qayyim yang eh, apa namanya beralih condong dari agama-agama semuanya yang batil menuju agama yang lurus yakni Islam. takhadallahu ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilan sofian khalisal lahu yakni kekasihnya. Ya, kekasihnya yang murni. Nah, jadi Orang yang paling baik agamanya yaitu orang yang berislam. Ini orang yang masrakan wajahnya hanya kepada Allah. Orang yang hanya menyembah kepada Allah ini adalah agama yang apa? Paling ba paling baik. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Mulkan wa khalqan wa abidan, kerajaan, makhluk dan hamba. Semuanya milik Allah di langit dan di bumi. Wa kana Allah bi kulli syai'in muhita. Dan adalah Allah segala dengan terhadap segala sesuatu itu meliputi apanya? Ilman wa kudratan. Ilmu dan kekuasaannya. Lam yazal muttasifan bidzalik dan tiada hentinya Allah itu bersifat dengan yang demikian. Jadi ini jamaah sekalian yang makan Allah Subhanahu wa taala. Baik. <clears throat> Yang berikutnya ayat-ayat yang berikutnya akan berbicara tentang uh, wanita. Baik. Mungkin cukup ya. Cukup enggak? Ada yang bertanya? Nggih, Pak. Mengenai larangan mengubah-ubah ciptaan Allah tadi, iya. Nggih. Bagaimana dengan masalah bertatu? Hmm. Kalau sudah terlanjur badannya bertatu, nah itu gimana dengan ibadahnya itu sholatnya dan lain-lainnya untuk ibadah yang lain nah terus untuk eh, mengembalikannya gimana itu nggak bisa ya, dihilangkan pun karena tidak harus dengan cara menyakiti kan? itu bagaimana solusinya Jadi orang yang sudah terlanjur e, bertatu, dia bertobat, bagaimana solusinya? Maka kita maka dikatakan atau batu tahjubu ma qablah. Jadi tobat itu akan menutupi apa yang sesudahnya, apa yang sebelumnya. Dengan tobat dosanya hilang sudah. Selesai, nggak ada masalah sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia merubah-rubah dirinya itu kan kezaliman dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tobatnya dengan istighfarnya selesai masalah. Tidak perlu dipe dipikir. Nah, bagaimana dengan apa namanya eh, bekas-bekas yang ada dalam di tubuhnya yang ada tato dan sebagainya? Maka di sana yang berlaku adalah maslahat motorot. Kalau misalkan eh, apa namanya dirubah itu mendatangkan motorot, ya maka tidak perlu, sudah dibiarkan saja. Ya dibiarkan, dibiarkan saja. Ya kalau itu apa namanya berupa apa berupa gambar-gambar makhluk bernyawa misalkan <clears throat> ya bisa di ya apa namanya di, di dirusak gitu saja kepalanya Hah? kepalanya di, di, di, dirusak asal tidak menentangkan madorot gitu, dan memang e, mahal kalau seperti itu ya nah, kalau dia mampu dan tidak menyakitkan ya dan tidak ya, tidak menentangkan madorot maka dilakukan kalau tidak mampu ya itakullah mastata'tum bertakwa kepada Allah semam, semampunya ya. jadi seperti itu taubat itu sudah menghilangkan dosa itu sendiri tobatnya sudah menghilangkan do, dosa. Adapun selebihnya maka itu nanti tergantung sekali lagi dengan maslahat mador madorotnya. Ya. Jangan sampai gara-gara ingin menghilangkan tatunya eh malah membahayakannya nyawanya. Tidak boleh. Gitu ya. Atau menyakiti dirinya. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan bisa menghilangkannya tanpa rasa sakit, nggak apa-apa. Jadi kan mahal ya, mau dibiusi opo gitu ya, kemudian di Eh, dihilangkan boleh e, ada pertanyaan lagi <laughs> Sing mangan-mangan sing takon-takon. Sing jawab-jawab. <laughs> Sudah cukup mana Sudah? Cukup Ani? Baik, kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.